Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir di dalam masjid, kami iya. harap untuk menempati tempat yang paling depan, di soft yang terdepan, bapak yang berada di belakang maju saja. Kami persilakan untuk maju, ibu-ibu yang berada di belakang silahkan maju. sebelum kita mulai ada yang masih ingat terakhir An-Naba atau An-Nazi'ah?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 Amir Faisal Fat yang senantiasa kami takwimkan Mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita dapat mengawali aktivitas kita dengan melaksanakan solat subuh berjamaah kita lanjutkan dengan kopi subuh atau silaturahim dan saat ini kita bersama-sama akan mengikuti menimba ilmu dengan guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Abdul Faisal Fad. Mudah-mudahan seluruh kegiatan kita pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh kita yang kelak akan mengantarkan kita ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin Wal hadirat rahimakumullah Adapun kajian kita pada pagi hari ini adalah kajian tafsir Surah An-Naba Kita mulai dari Eh oh, maaf Surah Abasa Kita mulai dari ayat yang pertama uh, Silahkan bapak-bapak ibu-ibu yang membawa Al-Quran Dibuka Surah Abasa Kita mulai dari ayat yang pertama namun sebelum itu, mari kita buka terlebih dahulu dengan bersama-sama membaca Ukul Quran.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 Amir Faisal Fad dalam kajian tafsir surah Abasa dimulai dari ayat pertama padanya waktu dan tempat kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Zoom aja. Enggak, maksudnya Zoom saya di situ. Saya tidak membawa laptop karena langsung dari airport baru ini saya datang di umroh. Dimajuin, majuin, majuin. Saya tidak membawa apa-apa ya di sini saya lagi. Eh. Belum nyampe rumah nih, Bapak Ibu. Makanya agak terlambat sedikit ya. Bapak Ibu yang mungkin ingin beritikaf bersama saya di Tanah Suci eh, Masih saya eh, ada seat ya Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa ikut bersama-sama Banyak orang datang ke Mekah tapi tidak itikaf Tidur di hotel Nanti saya ingin membimbing Pak Zubu bahwa itikaf itu ada aturannya Jadi kalau datang ke Mekah Bapak Ibu kesempatan untuk beritikaf tapi banyak jemaah malamnya ikut sholat, siangnya tidur di hotel itu bukan itikaf. Itu namanya ikut sholat malam. Itu namanya hanya ikut sholat malam. Tapi kalau itikaf 10 hari di masjid. Memang itu contohnya dari Rasulullah SAW. Nah, saya bimbing setiap tahun saya membawa uh, jemaah alhamdulillah 3 bus, 4 bus selalu dan saya batasi karena uh, kebanyakan juga tidak sanggup juga. Jadi ya, mudah-mudahan bapak dan ibu dimudahkan Allah Subhanahu untuk bisa merasakan nikmatnya beriktikaf di Masjid Nabawi. Mari kita uh, ikuti kajian tafsir surah Abasa dan kita buka surah Abasa semuanya Al-Qur'annya. Mungkin masing-masing pegang Quran. mohon pegang Al-Quran karena kalau tidak pegang Quran Bapak tidak mengerti sebab penjelasan ilmu tafsir ini bukan ceramah bukan tausiah ini belajar tafsir belajar tafsir itu kalau hanya mendengarkan tidak mengerti dan tidak tahu mana hurufnya mana kalimatnya maka dengan melihat langsung kepada Qurannya akan lebih nikmat karena kita akan mengetahui makna kalimat demi kalimat dari ayat Al-Quran dan mohon yang di belakang maju ke depan mudah-mudahan Allah berkahi Dengan setengah hati kalau hadir majelis ilmu jadi ke depan merapat karena di antara penyebab orang Islam suka berpecah belah karena dalam majelis ilmu tidak merapat di antara penyebab orang Islam suka berpecah belah karena dalam soft solat mereka bercerai-berai. Kata Nabi, "Sawu sufufakum." Fa inna taswita sufuf min tamami iqamati sholat Nabi tidak pernah mulai sholatnya kecuali merapikan saf dulu. Lalu kata Nabi, "Fatakhtalifu buku Kalau kamu tidak dapat saf kalian, hati kalian suka bercerai-berai. Jadi penyebab hilangnya rahmat Allah adalah ketika umat Islam seringkali bercerai-berai dalam soft solat yang kedua dalam majlis ilmu ini penyebabnya karena itu ketika satu hari Umar bin Khattab radhiyallahu membuka Palestina berkali-kali gagal lalu panglima mengirimkan surat wahai khalifah kami butuh bantuan Kata Umar, saya tidak yakin kalian kalah. Kalian ada para pembesar sahabat yang sudah ukurannya satu banding empat ribu. Masih pasti kalah. Benar, kami tidak sanggup. Kami butuh bantuan lagi, kata Panglima. Kata Umar, saya cek sendiri. Umar langsung cek sendiri, ternyata apa? Yang pertama Umar buka, cek soft salatnya. Begitu ternyata ketahuan soft salat tidak rapat, bengkok-bengkok, Umar mengatakan, sekarang sudah rapat saf kalian. Maju. Begitu mereka maju, langsung peristiwa terbuka. Jadi ya, jangan, jangan dianggap kecil masalah soft majlis taklim ini. Jadi seringkali orang Islam itu meremehkan majlis taklim seakan-akan tidak penting. Ini soft rapat dulu itu lutut ketemu lutut itu tabiat majlis taklim bukan nyantai sana nyantai sini dulu sana dulu sini tidak mengerti bagaimana kita akan menikmati ilmu ketika ternyata tidak menghormati ilmu. Jadi kita sendiri harus menghargai ilmu itu karena ini ilmu Allah Subhanahu wa taala yang kita sampaikan, yang kita pelajari Al-Qur'an. Tidak ada ilmu yang lebih daripada Al-Qur'an. Makanya Allah ketika majlis taklim ada, majlis ilmu ada, rapatkan sok merapat, lutut melutut. Agungkan Allah Subhanahu wa taala dengan setengah hati, Setengah hati hadir majlis taklim, kayak tidak butuh Allah SWT, kayak tidak butuh maju soft depan. Besarkan Allah. Kita akan merasakan nikmatnya ilmu ketika kita melakukan Allah SWT. Dan kita tidak akan pernah merasakan keagungan Allah ketika kita ternyata setengah hati belajar ilmu Allah Subhanahu wa Ya, buka surat Abasa, sudah ketemu semua? Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تنهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق ولبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وزوجه وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ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 Bapak Ibu rahimakumullah, surah Abasa. Abasa artinya bermuka masam, bermuka sinis, bermuka marah. Orang yang bermuka marah disebut dalam bahasa Arab wajhuka abus. Wajahmu masam. Tidak menyambut dengan hangat, tidak memberikan penghormatan pada orang lain. Inilah makna abbas Dan surah ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata abbas Dan hampir selalu nama surat dalam Al-Qur'an diambil dari satu kalimat yang terdapat dalam surat tersebut. Dan biasanya kalimat tersebut adalah merupakan kata kunci yang terdapat dalam surah tersebut. Seperti surah Al-Baqarah. Di situ ada kata Al-Baqarah. Surah Ali Imran. Dalam surah tersebut juga ada kata Ali Imran. Surah An-Naba. Dalam dalam surah itu ada kata An-Naba. Dan surah Abasa dalam surah ini ada kata Abasa. Itulah sebabnya Mengapa ulama tafsir setiap kali ditanya limada sumiyat hadis surah di hadal ism? Kenapa diberi nama surah ini dengan nama ini? Jawabannya li'anna fiha kalimat kada. Sebab di dalamnya ada kalimat ini. Hampir serat. Alasannya setiap ditanya tentang nama surah mereka menjawab karena di dalamnya ada kalimat ini. Karena dalamnya ada kalimat ini. Dan kata abasa ini kata kunci. Kata kunci yang berkaitan dengan sebuah peristiwa. Peristiwa yang terjadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Dan inilah yang menjadi penyebab turunnya surah ini. dan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala peristiwa tersebut direkam dalam pembukaan surah yaitu dari ayat 1 sampai ayat 10 inilah pembukaan surah sebuah kejadian yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri Waktu itu Rasulullah SAW sedang berhadapan dengan pemuka-pemuka Quraisy, pembesar masyarakat kota Mekah. Rasulullah SAW sangat mengharapkan kalau mereka bisa masuk Islam. Kalau mereka masuk Islam, maka pengikutnya akan ikut masuk Islam. Secara strategis politik, kalau mereka masuk Islam, Islam akan kuat. Ini pertimbang, pertimbangan Nabi pribadi. Ini sangat strategis. Kalau kita ingin mengislamkan satu kaum, pemimpinnya islamkan, yang lain akan ikut. Maka Nabi hari itu bertemu dengan mereka. Pertemuan dengan para pembesar dari dulu sampai sekarang dianggap pertemuan penting. Maka ketika pertemuan terjadi, biasanya semua ditutup. Karena ini pertemuan papan atas. Pertemuan para elit, tidak boleh orang bawahan ikut campur. Ada mengganggu, singkirkan. Itu dalam bahasa politik seperti itu. Apa yang terjadi? Ketika Nabi bertemu dengan mereka, pertemuan sangat menentukan menentukan masa depan Islam yang kalau mereka masuk Islam sangat membantu Islam akan menjadi agama yang kuat, kekuatan baru. Ini pertimbangan Rasulullah SAW. Tiba-tiba datang seorang yang buta kepada Rasulullah Sallallahu Dia datang dari jarak jauh, berjalan tertatih-tatih, melewati pada pasir yang gersang, meraba-raba, miskin, tidak punya apa-apa, secara politik tidak punya kekuatan apa-apa, pertimbangan strategis pun juga tidak punya kekuatan apa-apa. Ini orang miskin, tapi dia punya iman. Dia mencari Nabi, dia ingin belajar ilmu Al-Quran, dia mencari ingin ketemu langsung dengan Nabi berjalan begitu jauhnya yang dia tempuh begitu dia mendengar suara Nabi kayaknya ini dia Nabi dia mendekat dia mendekat dia memegang baju Nabi dia buta dia tidak tahu dengan siapa Nabi waktu itu dia tidak tahu hal itu pertama penting maka dia datang meraba menarik baju Nabi. Ya Rasulullah, alimni bima 'allamaka rabbuk. Alimni bima 'allamaka rabbuk. Alimni bima 'allamaka rabbuk. Ajarin aku apa yang telah diajarkan Tuhanmu. Wahai Rasul, ajarin aku wahyu yang telah diturunkan kepadamu. Seketika Nabi bermuka berpaling melihat wajah orang yang miskin ini, yang buta ini berpaling bermuka masam Nabi. Begitu bermuka masam, langsung Allah turunkan ayat ini. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Muhammad bermuka masam, abasa Muhammad berpaling Tawadda Tawadda ini berpaling. Perhatikan, Allah. Langsung seketika Allah tegur. Ini dia makna maksum. Maksum artinya bukan nabi di luar level kemanusiaan, bukan. Maksud itu nabi manusia biasa, pernah berbuat salah tapi langsung ditegur. Kalau tidak maksum kayak kita ini, begitu berbuat salah gak ada yang tegur, lanjut dosanya. Itu namanya tidak maksum. Kalau Nabi tidak berbuat salah langsung ditegur oleh Allah. Allah jaga. Makanya surah ini disebut oleh ulama tafsir termasuk surah tatadammana fiha ayatul kitab termasuk surah yang terkandung di dalamnya ayat teguran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus jawaban kepada para orientalis yang mengatakan bahwa Quran ini karangan Rasulullah. Kalau Quran ini karangan Rasulullah, mana mungkin ada pengarang menegur dirinya sendiri? Ada nggak penulis buku dirinya ditegur? Ada? Tidak ada. Maka ini jawaban kepada para orientalis kaum liberal yang mengakui bahwa Quran ini karangan Nabi sehingga mereka tidak mau mengatakan agama Islam mereka mengatakan the Muhammadanism ini karang agama karangan Muhammad apa buktinya ini surah Abasa Buktinya apa? Dia menegur dirinya sendiri. Dia menegur. Mana mungkin ada pengarang menegur dirinya sendiri? Ini pasti wahyu dari Allah. Bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah berkata apa-apa dalam Al-Quran ini. Semua kalimat dalam Al-Quran adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Langsung Allah tegur. Abasa Watawalla Muhammad bermuka masam watawalla dan berpaling anja ahul a'ma karena datang kepadanya seorang yang buta, miskin, tidak punya kekuatan strategis, dibanding mereka yang secara dohir seakan-akan strategis punya harta punya kekuatan ekonomi punya kekuatan politik sehingga kemudian itu dia sangat menentukan sehingga melupakan Allah ini hambaku beriman benar dia mungkin secara dohir tidak punya kekuatan apa-apa harta tidak punya jabatan tidak punya keturunan dia bukan bangsawan, tapi dia beriman kepada kata Allah. Di sini Allah ingin mengajarkan Rasulullah SAW bahwa kekuatan hakiki bukan pada mereka, bukan karena jabatan mereka, bukan karena harta mereka, bukan. Sehingga banyak orang kalau ketemu bos ya merendah, seakan-akan dia yang bisa bantu. Ada kiai kalau ketemu bos merendah, seakan dibutuh biarin aja dia beramal silahkan tidak beramal gak apa-apa itu urusan dia jangan sampai seakan-akan merendahkan dirinya sampai ke tingkat seakan-akan dia yang menentukan bangun tidaknya sebuah pesantren tidak itu ladang amal yang mau silahkan yang tidak nggak apa-apa pasti Allah ngurus tidak ada amal soleh kalau dia jujur Allah biarkan pasti Allah membangun kita punya harga diri dalam beriman kepada Allah SWT Begitu Allah menegur Rasulullah SAW sampai ketika bahwa Allah mengajarkan apapun yang kau pertimbangkan bahwa mereka seakan-akan strategis itu hanya pertimbangan manusia biasa tapi segala kekuatan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah hancurkan dalam diri Rasulullah SAW hal-hal yang ada ketergantungan pada makhluk. Allah telah mendidik Nabi mendidik sejak kecil Jangan sampai Nabi Nabi ada ketergantungan pada makhluk. Sebelum Nabi lahir diambil oleh Allah sang ayah supaya Nabi tidak menyebut tergantung pada ayah ketika lahir. Besar sedikit ibunya diambil sehingga tidak merasa aman bahwa dia merasa aman dengan ibunya lupa kepada Allah. Allah ambil ibunya Begitu merasa aman dilindungi oleh kakeknya Abdul Muttalib Allah ambil kakeknya sehingga dia tidak merasa aman dengan makhluk tapi dia langsung kepada Allah Subhanahu taala. Begitu merasa terlindungi dengan pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijah yang sangat dihormati oleh orang kafir Mekah. Pada saat itu Nabi dilindungi oleh kedua kekuatan ini, paman yang disegani, Khadijah yang disegani. Allah ambil dua-duanya supaya tidak ada ketergantungan pada makhluk. Di sini Allah tegur lagi. Ketika dia merasa bahwa ini dia orang-orang penting bisa membantu dakwah, menentukan muncul dari Nabi sampai Nabi berbuka pasar kepada seorang yang buta yang miskin, Allah tegur lagi. Bukan itu yang menentukan. Aku yang menentukan kata Allah. Ini hambaku beriman. Mereka tidak beriman. Kenapa kamu anggap ini rendahan? Tidak, ini hamba. Allah hancurkan ruh-ruh materialisme Nabi Rasulullah SAW jangan saya muncul sifat seperti ini perhatikan Allah di sini Allah tegur abasa wa tawalla anja'ahul a'ma al-a'ma artinya buta para ulama tafsir menyebutkan bahwa siapakah yang buta ini namanya Abdullah ibnu Umi Maktum hafalkan semua ucapkan Abdullah ibnu Bumi maktub lalu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang hamba ini hamba yang buta ini apa kata Allah tahukah kamu Muhammad dia datang untuk membersihkan dirinya dengarkan Allah firman dalam ayat ketiga Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Tahukah kaum Muhammad dia datang untuk membersihkan diri. Bapak Ibu tahu dari cerita tadi bahwa Abdullah bin Maktum datang untuk mencari ilmu. Tapi mengapa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengatakan yazakka membersihkan diri. Seharusnya Allah firman, "Wa ma yudrika la'allahu yata'allamul ilm." Tahukah kamu dia datang untuk mencari ilmu? Kenapa Allah firman, "Wa ma yudrika la'allahu yazakka?" Di sini kita baru paham bahwa siapapun yang mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala dia sedang membersihkan diri. Jangan disangka Pak Ibu hadir ke majlis taklim belajar Al-Qur'an. Disangka ini pertemuan biasa? Tidak, ini pencucian dosa. Selama Bapak Ibu duduk di majlis ilmu dan bersungguh-sungguh mendengarkan, mendengarkan bersungguh-sungguh atau tidur. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Dosa sedang dicuci. Makanya kalau dia hadir, kalau hadir majlis taklim, kita harus serius hati kita. Jangan diutamakan lawakannya, lucunya. Yang kita utamakan, aku ingin membersihkan diriku. Tidak akan bertemu antara keseriusan Al-Quran dengan hati yang tertawa. Tidak akan ketemu. Harus siap di hati merendah Seringkali datang seseorang, Pak Ustadz, bisa nggak Pak Ustadz menuju Pak Ustadz? Sana cari tukul, jangan ngendong saya kalau ingin, kalau ingin menuju. Seringkali begitu, pengajian Al-Quran disuruh menuju. Belum pernah saya menghadiri majlis taklim, di seluruh dunia saya datang ke Amerika, ke Australia, ke Jerman belum pernah ada yang mengatakan Pak Ustadz cari yang lucu-lucu, nggak pernah begitu kecuali di sini, di Indonesia Allah Ini majlis taklim, majlis Al-Quran. Jangan dikotori dengan tertawa. Sehingga makan dengan tertawa-tertawanya. Bapak Ibu tahu bahwa ad dohkatu tumitul qalb. Tertawa itu mematikan hati. Itulah mengapa majlis taklim banyak, maksiat juga banyak. Kenapa? Karena majlis taklim tertawa. Tidak serius mentaati Allah. Bapak Ibu lihat coba, tonton, buka kajian umat muslim kalau hari Ahad buka coba. Tertawa enggak mereka? Hah? Tertawa-tertawa nggak? Ada. Mereka serius. Mereka ada serius. Masa Al-Quran yang kita muliakan ini ditertawain? Mereka aja nggak pernah melakukan majlis pertemuan mereka itu untuk tertawa-tertawa. Malu kita kepada Allah. Seakan-akan Ustadz identik dengan pelawak. Bahkan Ustadz men-setting dirinya untuk dilawaki, untuk melawak. Alhamdulillah min dhalik. Apa yang Allah? Kita harus serius mengurus Allah SWT. Kalau ingin tertawa lain lagi majlisnya. Majlis lawak ada. Bikin MLI, e. Majelis Lawak Indonesia Ini dia kata Allah Ketika seseorang hadir majelis taklim Dia sedang membersihkan dirinya Sedang dicuci dosanya Wa ma yudri kala'allahu yazakka Berarti Bapak Ibu Berdasarkan ayat ini Syarat utama untuk mendapatkan ilmu Allah pertama adalah yazakka. Coba angkat tangan ke atas. Usap dadanya yazakka. Lagi yazakka. Lagi jadi harus datang dengan niat untuk membersihkan diri. Ketika Bapak Ibu berangkat sudah dari rumah menuju masjid, niatnya sudah sekarang saatnya aku datang untuk membersihkan diri ya zakat maka aku harus khusyuk aku harus serius aku harus sungguh-sungguh ini majlis untuk aku membersihkan diri karena oleh Allah Subhanahu wa taala disamakan orang yang datang majlis ilmu dengan orang yang sedang membersihkan diri wa ma yudri kala ya yazakka ini dalilnya yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ilmu akan didapat ketika seseorang datang dengan niat untuk belajar, untuk dapat peringatan. Apa dalilnya? Awiyadzakar. Ini jadi Abdullah bin Maktum kata Allah, dia datang Muhammad kepadamu untuk mendapatkan peringatan. Au Orang yang datang ke majlis taklim tujuannya hanya iseng. Ah, daripada di rumah bengong sendiri, datang aja lah ke masjid. Ya, cari kawan di sana, nggak akan dapat ilmu orang seperti ini. Jadi datang majlis taklim hanya tujuannya hanya sekarang iseng ngisi kekosongan. Kalau ada niat, bawa buku, bawa pulpen, tulis, bukan asal datang. Itu namanya serius. Itu tradisi keilmuan seperti itu sejak dulu sampai sekarang. Kalau sekarang mungkin bisa tulis pakai HP, silahkan tulis. Mengapa zaman sekarang ini berbeda dengan zaman dahulu. Zaman dahulu sekali mereka hadir majlis taklim langsung masing-masing mengajarkan ke orang lain. Kenapa? Karena masing-masing mencatat. Begitu selesai guru pulang, dia menyebarkan lagi ke tempat lain. Itu namanya estafeta keilmuan. Kalau sekarang tidak, datang hanya untuk mendengarkan, mengisi waktu kosong tulis kagak begitu ustadznya pulang ada yang nanya tadi ustadz ngisi apa waduh lupa saya kalau ustadznya masih ada apa jawabannya tuh ustadznya masih ada jangan sedikit ustadz aja ngapain ngaji kalau begitu jadi ngaji itu untuk diajarkan orang lain ini namanya orang datang ke majlis ilmu untuk mendapatkan yadakar semangat mendapatkan ilmu semangat mendapatkan peringatan ini dia yang pada Allah dipuji mengapa Allah bangga dengan Abdullah Ibnu Maktum kenapa? karena dia datang dengan niat yang zakat yang kedua dia datang dengan semangat yang dekat untuk mendapatkan peringatan untuk mengajarkan orang lain. Yang ketiga, mengapa Allah bangga dengan Ummul Maktum ini sampai Allah rela menegur Nabi? Yang ketiga, dia datang untuk mengamalkan ilmu. Kalau ilmu yang diamalkan disebut dengan apa, Bu? Pak, ilmu nafi'. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وشفاء من كل داء برحمتك يا ارحم الراحمين ilmu nafi maksudnya ilmu ini amalkan Makhluk waktu datang untuk beramal belajar ilmu untuk diamalkan apa kata Allah fatamfa'ahud dzikra tamfa fatamfa'ahud dzikra semangat untuk mengamalkan. Coba perhatikan Bapak Ibu. Kata ilmu ada huruf apa aja? Sebutkan. Ilmu ain lam mim. Kata amal ada berapa huruf? Ain mim lam. Sama hurufnya? Sama ilmu amal bukan ilmu yang tidak diamalkan bukan amal yang tanpa ilmu jadi amal dikatakan amal kalau berdasarkan ilmu ilmu dikatakan ilmu kalau diamalkan makanya al ilmu wal amal syai'un wahid ilmu dan amal satu kesatuan seperti mata uang berkeping dua ditolak satu tolak semua diambil satu ambil semua itu namanya ilmu nah buahnya apa lama lama al apa hurufnya lama atau luma apa Lam Mim Ain Apa artinya? Cahaya Jadi Lam Mim Ain Cahaya artinya Dalam bahasa Arab Jadi orang yang beramal, orang yang berilmu dan beramal dapat cahaya. Itu makna yang kita kenal al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya dalam syair Imam Syafi'i. واعلم فإن ilmu نور ونور الله لا يهدى للعاصي ketahuilah bahwa ilmu itu cahaya kapan? kalau diamalkan tanpa amal tidak berupa cahaya ini oleh Allah sebutkan tapi belum selesai nanti diakhirkan sedikit lanjutan tentang gambaran Abdul Maktum. Setelah Allah pindah tentang orang-orang kafir Mekah tadi itu. Dari ayat 5 sampai ayat 7. Ini cuplikan tentang orang kafir. Dari ayat 5 sampai 7. Setelah itu Allah lanjutkan lagi tentang Abdul Maktum. Abdullah Ibn Maktum. Apa kata Allah? Wa ammam wa amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzaka Adapun kepada orang-orang yang merasa kaya itu istaghna merasa cukup tanpa Allah istagna ini seringkali terjadi benar jadi kata istagna itu Pak Bu rahmatullah artinya merasa kaya tanpa Allah pun dia sudah merasa cukup makanya seringkali kekayaan menjadi fitnah seringkali banyak orang ketika masih miskin masih staf bawahan rajin ke masjid tapi Begitu naik tingkat sedikit jadi manajer jarang-jarang sudah. Di direktur, direktur utama presiden presiden perusahaan sudah merasa nggak level sholat di masjid. Kenapa? Aku sudah aman. Ngapain doa? Aku sudah level sudah tinggi, uang sudah ada, ngapain doa-doa? Ngapain datang ke masjid? Sudah nggak level. bahkan gak punya waktu sering terjadi saya sering ketemu ketika masih level bawahan rajin ke masjid Masya Allah selesai pengajian jabat tangan Pak Ustaz terima kasih lama kelamaan saya tanya mana bapak itu wah jadi presiden direktur Pak Ustaz terus gimana ya gak sempat lagi Pak Ustaz oh gitu sering terjadi begitu mengapa istagna merasa kaya merasa dirinya cukup. Al-ghani artinya kaya. Al-ghani artinya cukup. Makanya istighna artinya dia merasa cukup tanpa Allah. Kata Allah, wa amma man istaghna. Adapun orang yang sudah merasa cukup Orang kaya itu yang sombong itu fa'antalahu kamu datang merengek-rengek seakan-akan butuh kepada mereka kamu menghormati mereka menghadapkan wajahmu ke mereka sementara hambaku ini yang buta ini kamu berpaling berbuka masam tapi kepada mereka tasadda menghormati cerah ceria menyambutnya banyak terjadi begini Halo, Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin tahu nggak? Apakah Bapak Ibu ini ahlul akhirah atau ahlul dunia? Ingin tahu nggak? Benar. Kalau Bapak Ibu ingin tahu apakah aku ini ahli akhirat atau ahli dunia? Gampang. Mana yang Bapak Ibu rasakan bahagia, senang? Kedatangan seorang bos yang mau ngasih uang atau kedatangan orang miskin yang mau minta-minta? Jawab dengan jujur. Hah? Halo. Lo bingung? Eh? Saya hanya tanya mana lebih senang. Yang jujur, kalau mulut bisa berkata dua-duanya, tapi di hati Hah? Jadi ini ukurannya. Jadi ketika ada kalau dulu nah itu para sahabat ketika kedatangan orang miskin mereka bahagia senang mama umi mohon sambut ini ada telah datang. Allah datangkan kepada kita orang yang akan membawa harta kita ke surga. Ayo tolong kumpulkan, berikan kepada dia. Ini dulu. Senang sekali. Ketika datang utusan khalifah membawa uang kepada Sa'id bin Amir al-Jumahi, dia dia miskin datang membawa uang Sabrina dia berkata Umi musibah datang musibah datang telah masuk dunia rumah kita ini bahaya begitu sedihnya bisa nggak begitu ya Ya. kalau seorang kiai ulama datang rumah minta tolong apa itu maknanya seperti itu kenapa seorang kiai seorang ulama datang minta tolong minta tolong untuk apa ya minta tolong ada kebutuhan apa kebutuhannya ekonomi dan sebagainya lah pribadi pribadi ah itu yang tidak tahu diri orang kayanya seharusnya orang kaya memikirkan ulama dia dititipkan Allah harta kelebihan mikirkan ini para ulama dipikirkan hidupnya kalau suruh ulama berbisnis ulama berdagang akhirnya apa siapa yang membaca tafsir dulu negara mikirkan, dulu belum pernah ada orang miskin datang ke orang kaya tapi orang mis orang kaya ngemis-ngemis tolong terima hartaku itu dulu mereka tahu diri bahwa aku dititipkan Allah harta banyak ini harus disalurkan dia tahu diri bahwa itu amanah bapak tahu siapa yang kaya tiba-tiba dia mati hartanya tidak disalurkan Allah jadikan setrika dari kiamat di punggungnya karena banyak orang yang miskin di sekitarnya tidak mendapatkan haknya jangan disangka itu aman Dulu orang kaya datang mengemis-kemis mencari mana ini orang miskin. Mereka sampai bingung datang ke rumahnya tolong terima sedekahku, tolong terima ini zakatku, tolong terima ini. Dulu sekarang banyak orang kaya sombong. Akhirnya apa? Yang miskin mencari yang kaya. Coba cari dalam Al-Quran. Ada enggak ayat minta-minta? Ada? Yang ada perintah apa? Perintah memberi. Enggak ada yang perintah minta-minta. Seharusnya yang datang orang kaya mencari tolong terima Pak Kiai ini tolong terima Pak Ustadz tolong ini gunakan untuk kegiatan dakwah seharusnya begitu ini sekarang banyak orang kaya tidak tahu diri bahwa itu amanah Allah digunakan untuk kepentingan pribadinya dia coba sekarang selama begini para ulama ini dikasih ilmu ayo adu-aduan yang ulama bakhil dengan ilmunya gak mau ngajar gue udah biarin aja yang kaya bakhilin hartanya bagaimana coba para ulama gak mau ngajarin ilmunya ilmunya banyak gak mau diajarkan kenapa yang kaya bakhil akhirnya apa yang kaya sesat yang ulama aman nah ini harus tahu harus ada keseimbangan saya menemukan Bayrullah banyak para ustadz, saya ustadz, banyak para ustadz bermunggah. Mereka punya harga diri, tidak meminta-minta dari itu. Apa? Ketika anaknya sakit, jual laptop, jual HP, jual ini. Jangan dikira mereka juga harus pikirkan yang kaya-kaya itu. Jangan kemudian merasa kaya lalu kemudian merasa aman. Tidak. Ada tanggung jawab di situ. Seperti seorang alim, dia punya tanggung jawab mengajarkan ilmu ketika dia punya ilmu. Saling memikirkan seharusnya. Nah ini seharusnya seperti itu. Jadi sebelum mereka datang, datangi. Datangi, oh, tolong Pak terima. Ini salurkan Pak untuk begitu seharusnya. Ini disarankan. Fa amma man istabna Amma man adapun orang yang merasa kaya itu. Fa anta lahu tasadda. Perhatikan Allah menegur Nabi. Allah menegur Nabi. Jangan sampai dia merasa rendah. Kamu itu bawa Al-Qur'an Muhammad. Jangan seakan-akan kamu butuh mereka. Fa anta lahu tasadda. Ini Allah menegur Nabi. Saya negur beberapa ustaz sampai ngemis-ngemis orang kaya. Saya negur. Jangan jangan lakukan itu lebih bagus mati di atas ber, berbantal batu daripada ngemis-ngemis benar Barakumullah ampun kondisi hidup jalani makanya Nabi setiap ada seorang sahabat minta sedekah Nabi langsung mengatakan apa? Aliyadul Ulya khairun di sufla. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan di bawah. Nah, sekarang ini Allah, karena fitnah sudah terlalu banyak dan kemudian banyak orang-orang tidak bertanggung jawab kepada para ulama. Pemerintah pun tidak urus para ulama, bahkan para ulama dituduh-tuduh dengan tuduhan-tuduhan, bahkan sekarang sangat mengerikan. Rahimallah setiap majlis taklim atau setiap situs Islam dicurigai dan sebagainya dipersempit orang Islam sampai seperti ini kita hidup di zaman di mana penuh fitnah benar fitnah akhirnya apa akhirnya ustadznya juga buka usaha akhirnya nggak bertemu antara bisnis dengan ilmu benar benar nggak bertemu. Jadi kalau jadi pengusaha-pengusaha, ya ustadz ustad seringkali akhirnya apa? Tidak berimbang. Keilmuannya banyak ustad gak hadir. Kenapa? Sibuk berbisnis. Lama kelamaan ustadnya jadi kaya. Lalu kemudian setelah itu apa? Lalu kemudian dia tidak ngajarin ilmu lagi. Nah, ngapain aku sudah dapat uang, aku sudah kaya, ngapain? Nah ini asal muasal kenapa? akhir zaman ini banyak para ulama semakin tidak suka mencari ilmu agama menghentikan kenapa karena mereka sudah semakin tidak mendapatkan haknya untuk dipikirkan bapak ibu tahu para imam imam masjid haram mengapa mereka menjadi imam bapak ibu mereka imam masjid di Mekah itu di Madinah itu posisinya sama dengan menteri dapat gaji besar, dapat rumah besar, mereka pelayanannya luar biasa. Tugasnya hanya menghafal. Menghafal aja. Enam bulan sebelum Ramadan, mereka mengulang-ulang hafalan. Tidak boleh salah. Coba bayangkan coba. Imam-imam di masjid-masjid. Untuk makan anaknya nggak ada. Orang kayanya ngajarin anaknya ke sini. Pengennya gratis. Gitu. Kalau ngaji Quran gratisan yang dicari. Belajar bahasa Inggris bayar yang mahal. Bagaimana mungkin? Seperti itu cara menyikapi ulama. Ustadz yang ngajar ngaji dihargai dengan dengan rendahan seperti itu. Hidup mereka nggak dipikirkan. Bapak Ibu tahu mereka sering kali kehujanan, datang ngajar ngaji kehujanan. Nggak akan berkah ilmu seperti itu orang yang dia merasa sombong, merasa tinggi daripada ilmu Allah saudara. Gak akan dapat ilmu Allah seperti itu. Dia berkorban. Dia berkorban. Sudah Allah kasih dunia, bakhil lagi. Nah ini namanya merasa kaya, istagna, istagna. Seharusnya kita merendah, mencari mana ini para ulama yang dibutuh, yang dia harus bantu. Dan saya tahu Bapak Ibu Allah. Kalau Bapak Ibu tanya, siapakah para ustaz para ustaz yang ini? Subhanallah ya Allah. Menyedihkan Bapak Ibu. Banyak sekali hidup mereka yang benar-benar membutuhkan, terutama ustaz-ustaz yang di kampung-kampung mereka ngajar tahsin, ngajar kiroat, ngajar tahfid. Nah inilah hal penting untuk sama-sama kita pikirkan supaya jangan sampai in, agama ini menjadi hilang. Agama semua menjadi hilang. Akibatnya apa? Karena ada yang mau ngajar Akibatnya apa? Kata Nabi, nanti di akhir zaman semua orang jadi ustadz dengan mudah. Belum belajar ilmu, sudah dia ngajarin Akhirnya apa? Akhirnya banyak orang ikut orang bodoh. Makanya di tengah masyarakat yang tidak suka belajar ilmu Allah mudah ditumbuhi aliran sesat. Sekarang sudah banyak muncul aliran-aliran sesat. Ada kelompok yang namanya mengatakan Quraniyun, Quran saja. Ada yang liberaliyun, liberal. Ada yang radikaliyun, radikal, macam-macam sudah. Garis keras, garis lem, garis lembut, garis ini, macam-macam muncul di situ banyak sekali. Akhirnya bingung. Kenapa? Karena memang mereka tidak pantasnya mengajarkan ilmu. Terpaksa mereka mengajarkan dan semua orang juga bingung mana yang saya ikuti. Nah itu akibat daripada di tengah masyarakat tidak ada penghargaan terhadap ilmu. Sekarang kalau orang bertanya, Pak Ustadz tamatan mana, belajar di mana, Gak ada bertanya itu. Sudah enggak, enggak bertanya itu. Tapi Bapak Ibu tahu kalau di Amerika, di Australia, mereka itu pertama-tama ditanya, Anda tamatan mana? Mana rekor akademis Anda mana? Mana? Itu ditanya baru berhak berbicara. Kalau sama saja dengan mereka, kata mereka ngapain? Aku dengerin dari orang-orang yang biasa saja. Jadi ilmu Islam ini seringkali dianggap remeh. Begitu dianggap remeh, muncullah sekarang apa Pak Bu Rahmatullah jurusan kirologi namanya. Tahu jurusan kirologi apa? Jurusan kiro-kiro. Jadi kalau urusan agama saya kira semua orang ngomong, saya kira benar deh. Menurut saya benar deh. Semua ada Ustaznya di sampingnya. Saya kira menurut saya gitu. Jadi kiro-kiro semua. Kalau urusan kesehatan, wah adanya sakit. Ih, Pak dokter nanya yuk obatnya apa? Gitu. Takut mati. Padahal pasti mati. Coba siapa yang yakin hidup? Pasti mati itu saat. Tapi coba kalau urusan agama, tanya ke Ustaz yuk, jarang-jarang orang begitu. Nggak ada. Saya kira, saya kira, saya kira, begitu. Jadi tidak takut masuk neraka. Mending takut mati daripada takut masuk neraka. Kalau urusan neraka nanti nggak takut. Tapi kalau mati takut mati. Tanya ke dokter. Salah sedikit, dokter. Sakit sedikit, dokter tapi kalau agama, kira-kira aja lah. Saya sering berkumpul. Banyak orang tidak tahu cara tayamum Gak tidak bertanya. Kenapa? Karena saya hampir setiap bulan, setiap bulan saya bimbing umroh. Ketika saya ngajarin tayamum, kalian tahu. Baru tahu tayamum ketika itu. Dan bertahun-tahun hidup safar, safar, safar, gak tayamum. Saya heran gimana suratnya. Jadi kamu bertanya, padahal itu menentukan sholat. Esah dari sholat di situ. Cara tayamum tidak tahu, kemudian bertahun-tahun hidup. Tidak mau nanya. Ketika ditanya, Pak itu tanya tayamum Pak. Loh, terus gimana yang benar Pak Ustaz? Gitu bertanya begitu. Jadi selama ini gimana? Nah saya kira begini, Urusan agama tidak mau nanya. Tapi kalau urusan kesehatan tanya. Baik Allah, ini dia pentingnya ilmu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai rela menegur nabi hanya untuk menghormati sang hamba ini yang buta ini Abdullah ibnu Maktub Kenapa? Karena dia datang kepada ilmu. Sampai Allah rekam apa yang terkandung di hatinya. Pertama dia punya semangat yazakka. Kedua dia punya semangat yazakka. Ketiga dia punya semangat ilmu nafi' fatanfa'u dzikra. Allah muliakan. Tapi ini orang kafir kata Nabi, eh, kata Allah, dia istaghna, merasa sombong, kamu jangan terlalu membutuhkan mereka. Jangan seakan-akan kamu butuh mereka. Bukan di situ kemenangan. Kata Allah, amma man istaghna Fa'antalahu tasadda Kamu seakan-akan butuh menghormati, respek sampai seakan-akan mereka yang menentukan tidak Muhammad jangan sampai kamu merasa merasa butuh mereka biarkan mereka yang butuh aku kata Allah kalau mereka butuh silahkan beriman gak butuh Allah gak butuh begitu pemahaman yang benar tentang masalah uh, menyikapi orang-orang yang sombong lalu kemudian kata Allah apa wa ma alaika alla yazakka wa ma alaika Muhammad kamu tidak berdosa alla yazakka kalau mereka tidak beriman di sini ada kata yazakka tadi yazakka ada bedanya kalau yazakka yang pertama artinya mencari ilmu kalau yazakka yang kedua artinya beriman alla yazakka berarti Allah ketika seseorang beriman dia sudah siap membersihkan dosanya. Tidak mungkin bersih dosa seorang tanpa iman. Sebaik apapun seseorang beramal, kalau tidak beriman, tetap dosanya tidak pernah Allah hapus. Makanya Inna Allah la yaghfiru ayyushraka wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Selain dosa syirik Allah masih ampuni. Kenapa? Karena punya iman. Di sini oleh Allah sebutkan Allah yazakka artinya Allah yu'min. Kata Allah, "Wa ma Muhammad, aku gak butuh. Kalau mereka tidak beriman, gak apa-apa. Aku gak butuh mereka." Di sini kita harus paham bahwa yang butuh Allah siapa? Allah atau kita? Kita. Saya ingin tanya, sikap orang butuh itu gimana? Hah? Jual mahal atau merendah? Merendah. Coba saya ingin tanya. Suatu hari ada orang minta tolong kepada bapak dan ibu. Dia butuh uang 100 juta malam itu hujan deras dia butuh uang 100 juta untuk biaya anaknya sedang sakit rumah sakit dia nelfon pak bu mohon bantuannya apa pinjam uang bu berapa 100 juta anterin bu ya halo Antrin bu ya. Gitu orang butuh. Hah? Tidak. Orang butuh itu datang. Hujan-hujan datang. Rupanya bu, tolong bu, aku butuh uang anakku sedang sakit. Datang. Bukan sudah mau pinjam, sudah antrin lagi. Nah, ini dia rahasia sholat ke masjid. Orang butuh Allah datang ke masjid. Ini salah satu, salah jemaah rahasia salat jemaah di masjid seperti itu. Butuh Allah datang ke masjid. Coba saya ingin tanya, Bapak Ibu ingin ketemu presiden. Telepon, Pak Presiden, aku butuh ketemu, ya datang ke rumah ya Pak Presiden, gitu. Orang ingin ketemu presiden, datang ke istana, itu pun pakai appointment. Setelah itu tunggu ruang tamu. Setelah itu baru nunggu giliran, baru ketemu. Perjuangannya panjang. Ingin ketemu presiden, butuh perjuangan. Masa untuk ketemu Allah sok jual mahal? Jadi orang itu kalau butuh Allah datang dong. Bersungguh-sungguh mencari Allah. Hujan-hujan, capek-capek datang ke masjid itu namanya butuh Allah. Nah, di sini kata Allah apa? Aku gak butuh. Wama alaika Allah ya zakka. Gak apa-apa gak beriman Muhammad. Kamu jangan seperti orang yang yang kayak kayak kebet. Kamu kalau yang penting kamu sudah sampaikan, sudah selesai. Kamu sudah sampaikan sudah selesai. Mereka terima, ya oke. Okay. Gak menerima juga gak apa-apa. Penting tugas menyampaikan. Kita selalu begitu Pak. Jadi tugas kita menyampaikan Bukan seperti orang butuh. Yang penting saya sampaikan apa kata Allah, ini begini dari Allah, sudah. Yang mau, yang mau silahkan. Gak mau urusan dia sendiri. Yang penting aku sudah menyampaikan. Di hari kiamat, kamu jawab masing-masing. Allah tanya, gimana? Kenapa ini sesat? Kenapa ini gak mau beramal? Pahalanya gak ada. Sudah aku sampaikan ya Allah. Terus gimana? Mereka gak ikut. Ya sudah mereka gak ikut. Ya sudah. Berarti gak dosa. Kamu gak usah sudah aku menyampaikan. Itu tugas kita menyampaikan bukan seperti orang butuh. Kata Allah, ma'alaika ada yang zakat. Ini kebenaran, ini ajaran Allah, silahkan ambil. Yang penting aku sudah menyampaikan. Begitu Allah mengajarkan, dalam Al-Quran berkali-kali Allah sampaikan ini. Fadakir, innama anta mudakir, lasta alaihim bimusaitir. Beri peringatan. Tugasmu hanya memberikan peringatan bukan memaksa mereka ikut kamu. Lasta alaihim bimusayyid. Bukan memaksa mereka. Setelah kamu sampaikan peringatan, biarkan mereka yang memilih. Biarkan mereka yang mengamalkan. Mereka amalkan, silahkan. Gak mau mengamalkan, ada hukumannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dia tentang masalah ajaran agama. Makanya mereka apa? Kata Allah, la ikraha fid tidak ada pemaksaan dalam agama. Jadi nggak perlu kita memaksa seseorang untuk beriman. Nggak perlu. Yang penting kita sudah sampaikan, ini dalilnya sudah. Gak usah sampai memaksa mereka. Contoh misalnya begini Pak, ini ada kesalahpahaman sedikit sebagian orang tentang masalah pemaksaan begini. Jadi makna la ikroha fiddin. tidak ada paksaan masuk Islam. Tapi kalau sudah masuk Islam, wajib dipaksa ikut Islam. Itu sebabnya. Jangan beralasan sudah masuk Islam terus nggak mau ikut ajaran Islam. Kok nggak ikut, Gak ikut Hafidin. Itu salah. Contoh nih, la ikraha fi tuhu fil amal la ikraha fi amal fil makman. Tidak ada paksaan bekerja di sebuah perusahaan tertentu. Benar? Halo, benar? Tolong dipahami ini, Tidak ada paksaan bekerja di sebuah perusahaan tertentu. Benar? Nah, kalau dia melamar menjadi pegawai, lalu kemudian jadi pegawai diterima, apakah boleh dia mengatakan nggak ada paksaan bekerja di sini? Gitu. Wajib dipaksa ikut aturan berusaha wajib dipaksa gak mau ikut keluar begitu tidak ada paksaan masuk Islam tapi kalau sudah masuk Islam wajib dipaksa itu adalah Islam gak mau keluar begitu pengertiannya jangan kemudian memahami ayat ini dengan seenaknya lalu mengatakan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama kan bebas kita bukan begitu Perusahaan saja mengikat, apalagi agama. Perusahaan mengikat, nggak mau bekerja di keluar. Kita nggak maksa kalian untuk bekerja di sini. Sama juga kata Allah, aku nggak maksa kalian ikut agamaku. Nggak pak, kalian ikut wajib ikut aturan. Sebelum masuk Islam silahkan milih. Masuk Islam wajib dipaksa. Itu pengertiannya. Nah, Allah ini makna bahwa kata Allah, "Wama alaika Allah Aku gak butuh kalau mereka memang tidak mau beriman. Setelah itu Allah lanjutkan lagi tentang Abdullah ibnu Maktub. Allah tegur lagi di sini tentang Abdul Maktub. Wa amma man ja'aka yas'a. Adapun orang yang buta tadi, dia datang dengan bersungguh-sungguh. Yas'a sini Bapak Ibu Bapak bahwa syarat yang keberapa? Tadi sudah berapa, ada berapa syarat? Pertama, coba angkat tangannya. Pertama, ya zakar. Yang kedua, ya zakar. Yang ketiga, fatam fa'abud dzikra. Apa? Mengamalkan. Coba biar, biar ingat. Pertama, ya zakar. Yang kedua, ya zakar. Yang ketiga, fatam fa'abud dzikra. Ilmu nafi, mengamalkan. Yang keempat, yas'a. Apa? Katanya yas'a. Lagi. Apa artinya? Bersungguh-sungguh, bercepat. Sa'i. Bapak Ibu tahu sa'i. Dan sa'i itu artinya bersungguh-sungguh dia mempercepat datang ke majelis ilmu bersegera yas'a. Jadi dia merasa senang ada majelis ilmu. Ada orang yang kalau ke majelis ilmu dia harus dipaksa nggak akan dapat ilmu orang seperti ini. kata Imam Ibn Qayyim Jauziyah mengatakan bahwa orang yang mengerti ilmu dia akan tahu bahwa ilmu ini seperti air bagi ikan coba Bapak Ibu ambil ikan keluarkan dari air kira-kira apa yang terjadi pada ikan menggelepar dia menggelepar, menggelepar terus. Nah, sama. Orang yang mengerti tabiat ilmu, dia akan menggelepar ketika tidak ada majlis ilmu. Ketika ketemu majlis ilmu, dia senang seperti ikan senang ketemu air. Kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu rasakan, Bapak Ibu akan merasakan nikmatnya ilmu. Tapi kalau menggelepar majlis ilmu, nggak akan pernah dapat ilmu uh, apa ini lama banget Ustaz nih kapan ini Ustaz Ya Allah, selesaikan di Ustaz ya Allah Segera pulangin Ustaz ya Allah Nah ini orang seperti ini nggak beres Nggak akan dapat ilmu Barakumallah Ilmu ini seperti air Kebutuhan kita Kita harus butuh kepada ilmu Nah ini dia kata Allah, yas'a. Yas'a. Subhanallah. Allah bangga dengan Abdullah ibnu Maktum sampai Allah rela menegur sang nabi hanya karena dia mencari ilmu dengan sifat sifatnya yang baru saya kita ceritakan. Jadi bukan asal mencari ilmu, bukan. Ada sifat-sifatnya. Terus yang keempat, yang kelima, sifatnya adalah wa huwa Dia datang karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangannya ke atas, yakhsha. Yakhsha. Takut kepada Allah. Coba sebutkan lima syarat mencari ilmu. Pertama, yazakka, yang gerakan. Yazakka. Yang kedua, yadzakka. Yang ketiga, fatam fahud dikro yang keempat yasha yang kelima yasha. dia datang karena takut kepada Allah Subhanahu taala datang karena takut kepada Allah Subhanahu taala apa Ibu tahu ada beberapa tempat yang oleh Allah diabsensi Halo ada beberapa tempat yang oleh Allah diabsensi pertama sholat berjamaah Kedua majelis ilmu. Allah langsung absensi. Fulan bin fulan, contoh. Fulan bin fulan, fulan bin fulan. Majelis taklim, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Allah absensi. Makanya ulama mengatakan, "Iyyakum ayyaftaqidakumullah." Hati-hati jangan sampai ketika Allah mengabsen kamu tidak ada dan absennya bukan di permulaan, di terakhir. Di permulaan mungkin ada yang pulang tengah jalan. Jadi mahasiswa. Jadi ada yang hanya punya track absen. Ya. Bapak Ibu, Iyakum ayyaftakidukumullah Hati-hati jangan sampai pas Allah mengabsen kamu tidak ada Subhanallah kita di absen Bapak Ibu. Ini bedanya antara kerja untuk dunia dengan untuk Allah. Kalau kerja untuk dunia yang mau absen bos. Kerja untuk Allah yang absen Allah langsung. Dan Allah langsung sebut di daftar ini fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan langsung sebutkan kepada malaikat ada hadisnya. Wa dzakarallahu fi man indahu kata Allah. Allah menyebut satu persatu nama yang hadir di majelis ini. Allah ceritakan kepada malaikat yang ada di langit. Langsung daftar. Jadi itulah yakhsha. Makanya syaratnya datang ke majelis ilmu karena takut kepada Allah Subhanahu Yakhsha. Inilah alasan mengapa Allah menegur langsung fa'alta anhu telah eh, Muhammad kamu berpaling darinya ini hambaku datang dengan lima sifat tadi itu datang untuk membersihkan diri ya zakat datang dengan semangat mencari ilmu ya zakat datang semangat untuk mengamalkan fatam dzikra datang semangat untuk bersungguh-sungguh ya datang karena takut kepada aku, ya kamu mengabaikan fa anta anhu tanah. Eh, kalau mengabaikannya, kau berpaling. Maka sejak itu Nabi setiap datang Abdullah ibnu waktu. Nabi sesibuk apapun sedang bertemu dengan sahabat sedang isi majlis talim datang Abdullah langsung Nabi berdiri ahlan ahlan ya man atabadir rahman berkata, "Wahai yang karenamu aku ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala." Terus dibawa pun Nabi berdiri menyambut Allah waktu. Subhanallah, barakallah. Inilah kemuliaan mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu masih siap lanjut? Nah, dua ini Imamnya sudah berdiri. Ya, semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sungguh sudah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari guru kita, kesungguhan kita di dalam mencari atau di dalam hadir pada majelis ilmu ternyata dicatat oleh Allah, diabsen oleh Allah. Karena itu Ustaz, Bapak-bapak, Ibu-ibu gak pada pulang Ustaz. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, eh, barangkali ada pertanyaan mungkin saya wakilkan Bapak satu dan Ibu satu saja karena mungkin waktunya sudah siap. Kami persilahkan Ibu-ibu juz pertama. Sudah terbit secara berkala di majalah Puasa. Itu hampir selesai itu juz yang sudah selesai surat Yasin. Saya, saya tulis waktu itu saya sedang menyampaikan pengajian tafsir surat Yasin di Masjid Al-Nusa di Al-Hikmah. Masjid Batul Hikmah di Al-Nusa selesai. Sekarang lagi mau diterbitkan. Kemudian sekarang lagi saya menyelesaikan tafsir juz 30 berkala juga di majalah Awase. Ini kalau Pak punya majalah Awase, Awase Jakarta. Eh, majalah Awase itu di situ setiap setiap terbit itu pasti ada tafsir saya. Terus tafsir surah An-Nur dalam majalah Umi. Majalah Umi saya secara berkala tulis uh, tafsir surah An-Nur itu sudah mungkin separuh. Separuh sudah selesai. Nah, insya Allah saya mohon doanya mudah-mudahan Allah uh, eh, saya bisa uh, mungkin kalau ada ada orang mengatakan kepada saya Pak Ustadz Pak Ustadz duduk nulis tafsir sudah hidup dari tanggung saya mungkin saya baru duduk ya. gak usah mikirin hidup Pak Ustadz ini sekarang Pak Ustadznya tahu buka usaha usaha penerbitan usaha travel umroh usaha ya sudah udah kacir jadi seandainya sudah duduk ada orang mengatakan Pak Ustadz duduk saya akan menanggung hidup Bapak maka saya selesaikan tafsir tapi kondisi memaksa harus ke sana kemari sehingga kemudian banyak terbengkalai itu pun saya nulis tafsir tahu Pak. Saya nulis tafsir seringkali di pesawat. Itu semua tafsir di majalah itu satu tulis waktu di pesawat. Perjalanan dari dari uh, Jakarta, New Zealand, Jakarta, Australia itu tulis di situ. Saya kirim sampai di tempat kirim pakai email. Ternyata semua tafsir saya begitu tulis. Jadi hampir-hampir hampir-hampir jarang ditulis di tempat karena perjalanan itu luar biasa uh, banyak sekali uh, harus menempuh waktu yang uh, sangat panjang. Jadi Alhamdulillah warahmatullah saya itu sebetulnya senang sekali nulis itu. Tapi karena memang gak ada waktu, gak ada waktu untuk nulis, akhirnya banyak waktu habis tengah jalan. Eh, mudah-mudahan Allah mudahkan nih eh, waktu ini. Ya, saya sudah makanya saya sekarang saya bangun pesantren. Uh, pesantren saya silahkan bapak ibu. Ini pesantren untuk semua usia. Ya mungkin ada bapak-bapak yang ingin jadi ustaz, ingin jadi alim datang ke situ setahun. Saya, saya targetkan setahun jadi alim karena sekarang saya ingin targetkan Bu, setiap RT ada ustadz yang saya bina. Jadi hasil dari pesantren itu. Dia setahun sejak jadi alim. Silakan usia berapapun datang ke saya, mondok di situ. Saya akan duduk di situ, saya, mungkin saya tinggalkan semua pekerjaan, mungkin nanti Bapak Ibu nggak bisa mengundang saya lagi di sini. Mungkin datang ke sana kalau pengen ngaji. Jadi saya akan fokus, akan mungkin di situ saya tulis tafsir, di situ saya ngajar aja. Saya ngajar aja dan saya akan habiskan waktu di situ. Saya sudah semakin lama semakin banyak kecapean, tidak merasa lelah, terus sempat seperti itu. Mudah-mudahan Allah mudahkan insyaallah. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini bukan pertanyaan, cuma mengajak sahabat-sahabat saya yang di Bintaro ini, khususnya jemaah masjid Bintaro apa yang Pak Ustaz sampaikan dari awal, Pak Ustaz habis terbang dari mana, dengan cintanya dengan Masjid Bintaro langsung datang mengajar dan memberikan ilmu kepada kami. Hal-hal yang lain semuanya punya keterbatasan. Nah ini saya tidak menjadikan perbandingan atau e, membesarkan ada satu provinsi yang sampai kemarin meluncing satu kegiatan membangun seribu rumah untuk hafiz-hafiz Al-Quran. Ada satu provinsi Berudas baru eh, eh, Februari tahun lalu membangun seribu hafiz-hafiz Al-Quran. Nah di sini apa yang mau saya sampaikan, Pak sampaikan tadi karena di majelis yang ada di Bintang Indonesia kalau luar biasa. Alangkah baiknya mari kita adanya forum jemaah yang ada di sini yang Forum Jemaah mengajak kita-kita ini untuk membangunnya apa yang Pak Ustaz sampaikan tadi Pak Ustaz tidak usah kemana-mana kami yang datang ke Pak Ustaz untuk membangun majelis yang luar biasa ini hanya himbauan Pak Ustaz karena kata Pak Ustaz kata tadi kita perlu mengingatkan mengingatkan mengingatkan jadi saya mengajak luar biasa Masjid Raya saya ini dengan ada jemaahnya yang cukup boleh dikatakan dibanggakan maka bapak-bapak dan ibu-ibu mari apa yang mau saya tawarkan kita bentuklah forum ini menjadi forum yang mulia supaya Pak Ustaz gak usah kemana-mana kami yang memikirkan jemaah yang ada di Pak Ustaz tersebut sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi maksudnya saya duduk di sini ya bagaimana ya Hadirin wal hadirat rahimahullah. Nampaknya kajian kita pada pagi hari ini harus berakhir dulu sampai di sini. Insyaallah kita sambung kembali pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah guru kita akan senantiasa hadir pada setiap hari Ahad minggu pertama dalam setiap bulan. Para jamaah sekalian rahimakumullah, saya mohon kepada Pak Ibu salah satu kelemahan di, di berbagai masjid di hampir semua dunia itu gini ini perlu penelitian yang cerdas jadi seringkali tidak selektif ketika mengundang ustad sehingga ustad ini membangun ustad ini merusak ustad ini membangun ustad ini merusak karena begitu jadi Bapak Ibu Allah sekarang sudah banyak muncul aliran aliran yang ingin saya ceritakan banyak aliran sebagainya sehingga kemudian muncul di situ salah paham saya saya setahun yang lalu apa empat tahun yang lalu saya diundang membangun e, semacam pembinaan sebuah masjid ya masjid saya akan sebutkan masjidnya udah saya bina kemudian sudah jadi alhamdulillah sudah mulai banyak cinta majlis ilmu sudah bersatu masyarakatnya sebagainya eh tiba-tiba kemudian lama kelamaan dia undang yang lain-lain akhirnya sekarang pecah belah karena menurut usulan ini begini, menurut ustaz ini akhirnya pecah belah situ. Dan bahkan saling pukul, setiap Ramadan saling pukul sampai berdarah-darah gitu. Nah, ini barakallah pada akhir zaman seperti ini eh, panitia terutama nah, jangan jangan begini. gini. Ada perbedaan antara penyimpangan dengan dengan toleransi. Jadi toleransi tidak bisa bertemu dalam penyimpangan dengan penyimpangan. Jadi bersatu, kita wajib, tapi tidak bisa bertemu antara kebenaran dengan penyimpangan. Dan ya, jangan disatukan penyimpangan dengan kebenaran. Jadi ada yang maksa, ini sudah jelas menyimpang, dipaksa untuk disatukan dengan yang benar. Tidak bisa, tidak bisa bertemu. Jadi kita harus harus tahu ini Uh, jalan pikiran siapa yang kita undang ini arahnya kemana karena sekarang banyak sekali di Ibran si A segala macam yang yang kita dengar eh, dari berbagai eh, kemudian ada Ahmadiyah dan sebagainya ada yang ya macam-macam lah ada ada begitu yang kita tahu nah ada yang ahlu sunnah ada yang non ahlu sunnah sebagainya jangan sampai kemudian demi persatuan lalu kemudian disatukan yang menyimpang menyimpang berbeda pak Allah tidak bisa antara disatukan antara yang halal dengan yang haram nggak bisa tetap berbeda perumpamannya begini perumpamannya karena begini kemarin ini kejadian waktu saya ke Australia. Di Australia itu ada masjid. Itu masjid menampung semuanya, apa saja ditampung di situ. Akhirnya apa? Berpecah belah. Sekarang akhirnya uh, tidak ada yang berminat ke masjid itu. Lalu masing-masing bikin masjid sendiri-sendiri. Dan tidak tidak bersatu. Akibatnya seperti itu. Jadi saya satukan, saya berusaha untuk mencari titik temu, tidak bisa juga, sulit sekali. Jadi kita pada zaman akhir seperti ini harus benar-benar uh, mengerti uh, jangan sampai berwarna-warni di, di benak kita ini apalagi kita ini seperti gelas ini pak ini gelas diisi teh diisi kopi diisi jadinya apa ya gitu jadi kita harus harus pandai berseleksi harus pandai untuk me, melakukan ini semoga Allah mudahkan terima kasih Amin. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan dengan berkah barokah doa dari Ustaz mudah-mudahan masjid kita terhindar dari perpecahan dan semuanya bersatu amin amin ya rabbal alamin para jamaah sekalian rahimakumullah uh, untuk mewujudkan atau merealisasikan dari apa yang disampaikan oleh guru kita bahwa Ustadz kita Berfaisal Fad akan mendirikan sebuah pesantren maka kami dari pengurus Masjid Raya Bintaro Jaya Sektor 9 akan sedikit menyerahkan Uh, sekedar bantuan sedikit nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Wakil Ketua DKM Masjid Raya Bintaro Jaya Sektor 9 dalam hal ini akan langsung diserahkan oleh Bapak Insinyur Rahman Wibowo padanya waktu dan tempat kami persilahkan mohon berdiri Pak Ustaz Hamid sedang dipasang sekarang. Mudah-mudahan nanti saya minta karena begini, saya target saya adalah penyebaran ustadz. Jadi satu tahun jadi ustadz, satu tahun jadi ustadz. Karena saya ingin ingin benar-benar uh, apa ya? Ada ustadz yang tersertifikasi, ustadz tersertifikasi. Jadi bukan sekedar ngomong sana sini tidak, tapi benar-benar dia uh, dan Bapak Ibu tahu, Alhamdulillah saya belajar di Pakistan, di Islamic University selama 15 tahun. Saya belajar kepada para ulama dan hampir semua tafsir sudah saya baca alhamdulillah dan saya dari S1 sampai S3 sampai dokter tafsir Quran dan saya juga uh, sudah mengajar di sana juga saya mengajar di berbagai tempat komunitas dunia alhamdulillah dan saya ingin meringkas semua ilmu saya saya ingin meringkas jadi setahun karena kalau 15 tahun kepanjangan maka saya ingin ringkas jadi setahun dan dari sejak dia um, nol sampai menjadi seorang alim berhak mengajar dia bisa mandiri merujuk kepada agama eh, rujukan yang asli pakai bahasa Arab makanya dia akan dibina bahasa Arabnya karena itu harus boarding harus boarding tidak bisa board, tidak bisa melakukan boarding karena setahun jangka pendeknya ini dia 24 jam dibina waktu-waktu sangat padat selama 24 jam itu jadi itu mungkin yang ingin saya ceritakan bahwa setiap RT dalam target saya, setiap RT ada pusat di situ yang saya yang tamatan Fat situ yang saya bina. Mudah-mudahan bisa tercapai. Setiap RT ada satu ustad tamatan Fat situ. Itu yang saya bina. Mudah-mudahan Allah mudahkan insyaallah khairan. Dan kalau hafiz banyak Pak. Kalau hafiz hafiz banyak. Tapi yang alim, ini yang saya bilang, ini alim berilmu, ini yang ingin saya sekarang bina, ingin saya cetak. Kalau hafiz itu banyak sekali. Dia dari hafal Quran, bisa bahasa Arab, menguasai fikih, menguasai tafsir, itu yang ingin saya bina. Dan dia akan akan insya Allah akan diuji jam per jam setiap pekan Jadi seleksi ada targetnya setiap pekan seleksi target kenapa enggak kalau enggak mohon maaf bapak enggak bisa mencapai target pekan ini berarti bapak masih melanjut. Saya begitu. Akhirnya kita benar-benar kita sangat selektif dalam dalam hal ini. Siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang tidak. Dan di situ dia akan akan di akan diuji setiap saat. Itu tentang masalah uh, target. Tapi kalau ternyata ada orang yang hanya ingin cari lingkungan sebagainya, dia targetnya lebih banyak lagi bukan setahun, bisa tujuh tahun, delapan tahun, terserah. Dia pengen nyantai. Kalau saya pengen nyantai di sini, ya udah. Berarti apa? Delapan tahun, gitu. apa-apa situ nyantai tergantung tapi kalau yang ingin setahun dia harus ikut target-target yang sangat selektif itu tapi kalau ingin nyantai pengen pengen berlama-lama di situ ya sudah nggak apa-apa bapak delapan tahun pertama nanti nggak apa-apa ya. alamatnya Ustaz. alamatnya di Mampang Mampang, Mampang. dekat Republika Warung Buncit Mampang Warung Buncit Mampang dekat Republika. tengah kota di tengah kota dia terima kasih Alhamdulillah ini di hadapan jamaah Pak kami sampaikan amanah dari jamaah hmm. untuk bukti bahwasanya kami Dewan Pangkuran Masjid dan jamaah Masjid Hairul Jaya mendukung sepenuhnya kegiatan pesantren. Ya. Semoga amal ibadah kawan-kawan semuanya jamaah Masjid Hairul dapat berkah. Amin. Semoga Allah berkahi rezekinya, semoga Allah mudahkan rezekinya. semoga Allah lipat gandakan dengan infak yang telah Bapak berikan. Eh, amanah sampai akan saya salurkan sesuai dengan uh, amanah telah Bapak berikan kepada saya. Uh, semoga Allah berkahi semua. Terima kasih. Jumlahnya 15 juta rupiah. Ya, terima kasih. Allahumma ighfir lana dhunubana hamdan syakirin hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال الكريم وعظيم سلطان اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار Ya Allah, Ya Rahman, ya Rahim Ampuni kami, berkahir si kami Terimalah kumpah kami ini Sebagai amal jariah kami Untuk mencetak para ulama Di akhir zaman ini Di saat kami membutuhkan banyak para ulama Ya Allah, mohon kau bantu kami Mudahkan dalam dakwah ini Sehingga kami bisa Untuk bergabung dalam barisan ini Sehingga kami kebahagiaan pahala yang telah mereka sebabkan Ya Allah, jika engkau cabut nyawa kami Mohon kau cabut saat kami membaca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 Hamdani Anwar Kata Mudah-mudahan kita semua bisa hadir untuk mengikuti kajian tersebut Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh